Alhamdulillah pada kesempatan ba'dal maghrib di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i hari Kamis malam Jumat 8 April 2021 bertepatan dengan 26 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siya fi Ahkami Salat Tarawih. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan salat tarawih yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-11. Dan di sesi yang ke-11 ini kita akan membahas permasalahan apakah disyariatkan salat tarawih berjamaah untuk perempuan. Dan juga permasalahan yang berikutnya jika ada waktu. Apakah baik bagi seorang sholat tarawih bersama imam? Sebagian. Kemudian dia pulang ke rumahnya untuk menyelesaikan sholat tarawih sebagian di malam hari di rumahnya. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, seperti biasa, Bainal Maghrib wal Isya kita memberikan latihan, training, ceramah untuk calon-calon dai kita, maka pada kesempatan sekarang ini dipersilahkan kepada saudara kita Abu Umair dari Riau Pekanbaru. Silahkan. Fadlu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.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 Di antaranya adalah keutamaan menuntut ilmu syar'i. Kata datang dalam hadis akhrajahu Mustafaqun alaih Usman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan terdatang dan dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengetahui dan tidak yang mengetahui? Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La yastawi la yastawi ashabun naari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun." tidaklah sama tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk penduduk surga. Penduduk surga mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa aidan kama jaa mutafaqun alaih an Muawiyah bin Sufyan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Karena siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah fakihkan dia terhadap ilmu agama. Dan hadis ini adalah mutawatir dan adapun ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Min tariq haddatsana Sa'id bin Ufair. Haddatsana Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Shihab qala qala Humayd bin Abdul Rahman sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan yaktubu. Amma Yunus fa huwa ibn Yazid al-Aili wa huwa min athabatin nas fi Zuhri. Dan adapun orang athabatin nas fi Zuhri kama مثل مالك بن أنس مالك بن أنس ومعمر بن بن رشيد الأزدي وشعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيلي وسفيان بن عيينة dan adapun وأيضا كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wahadal hadis akhrajahu wa Imam Muslim. Dan adapun dan adapun dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a fi hadzal kitab, inna Allah rafa'a bi hadzal kitab qauman wa wada'a biha akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an yang ini. Dan dan kemaja'a akhrajahu ashabus sunan وحديثه متواتر عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khair wa barakallahu fi ilmikum. Bismillah. Kita kembali kepada pelajaran kita di kitab al ahbar As-Sahihah fi ahkami salatil witr fi ahkami Salatit tarawih wal witr maka kita masuk kepada bab yang berikutnya bab yang membahas tentang bagaimana salat perempuan di dalam sholat tarawih. Sholat tarawih linisa barakallahu fikum. Sholat tarawih untuk para perempuan. Bahwa asal di dalam syariat Islam khitab syariat Islam untuk laki-laki asalnya juga dipakai untuk perempuan kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Seperti Allah berfirman di dalam kewajiban di dalam kewajiban puasa dan membayar zakat dan juga salat lima waktu. Allah berfirman wa aqimus shalah wa atau zakah. Maka dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Maka di sini untuk laki-laki dan perempuan. Dan juga di dalam perintah kewajiban puasa Ramadan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Disebutkan dengan orang-orang yang beriman saja. Namun maknanya orang-orang yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman untuk wajib melaksanakan puasa Ramadan. Maka permasalahan sholat tarawih yang mana dia hukumnya adalah sunnah juga zahirnya asal dari perintahnya disunahkan untuk laki-laki dan disunahkan pula untuk perempuan. Mana dalilnya? Telah datang diriwayatkan oleh ashabu sunan seperti diriwayatkan oleh Imam Anasai dari hadis Abi Dzar. Yang mana hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melaksanakan sholat tarawih dan ini yang dijadikan pendalilan asas tentang permasalahan sholat tarawih. Hadis ini asalnya mutafakun alaih, namun dari sahabat Aisyah tentang bagaimana Nabi melaksanakan sholat tarawih tiga malam. Dan di sini datang dari Abidar yang mana saya menyebutkan hadis dari Abidar ini diriwayatkan Imam An-Nasai kenapa tidak mengambil hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah karena di dalam hadis Aisyah tidak disebutkan perempuan keluar namun hanya disebutkan di masjid itu penuh oleh manusia yang sholat di belakang Nabi di saat sholat tarawih bersama Nabi tiga, tiga malam. Namun di hadis Abidar, maka hadis ini dengan lafaz disebutkan oleh Abidar sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakum bina An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bakia sab'un minas syahr. Maka dikatakan kami melaksanakan salat kami melaksanakan puasa Ramadan dan kami tidak melaksanakan sholat tarawih bersama Nabi kecuali di, kecuali di tujuh malam terakhir. Maka mulai dari malam 23 sampai malam terakhir. Disebutkan oleh Abu Dar, maka sampai di malam 23, tujuh malam yang tersisa, Fakoma bina hatta zahaba nahumin sulusi lain. Maka Nabi sholat berjamaah dengan kami di masjid sampai hilang sepertiga dari malam. Wallahu alam mungkin mulai jam 2 atau jam 1 setengah sehingga hampir hilang setengah dari malam. Eh, sepertiga dari malam terakhir. Kemudian seperti itu dilanjutkan di malam ke 25. Koma bina hatta zahaba nahum min satri lain. Maka di malam yang kedua, di malam ke-25, Nabi sholat sampai hilang sekitar setengah malam. Walau wa'ala mungkin dimulai jam setengah satu sampai menjelang fajr. Itu maknanya. Maka ini dua malam dilakukan oleh Nabi. Kemudian kami berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, di malam yang kedua enam itu, lau nafal naqiyama hadhihi lailah." Jika engkau melaksanakan sholat dengan kami, kami siap dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Nabi bahwa malam itu tidak ada sholat Kemudian Ar-Rabi'ah Kemudian di hari yang keempat, Nabi tidak melaksanakan salat. Dan di hari terakhir, sebelum Nabi melaksanakan salat di hari yang ketiga, maka Nabi melaksanakan salat malam yang terakhir. disebutkan di salatnya yang malam ketiga falamma baqiya thulutsu minasyahr hanya tertinggal beberapa hari dari bulan maka di malam itu arsala ilai alsar arsala ila banatihi wa nisaihi wa hasadannas nas bina maka Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan anak putri-putrinya dan istri-istrinya wahasa dan nas Fakoma binas. Maka salatlah Nabi bersama kami di masjid. Hatta fasina an yakutana al-falah. Sampai sangat panjangnya maka seakan-akan waktu sahur itu sudah hampir selesai. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih. Wajah pendalilannya bahwa Nabi di malam yang terakhir melaksanakan sholat witir dan sholat malam atau dinamakan sholat tarawih bersama para sahabat, maka di malam terakhir Nabi mengutus ila banatihi wa nisaihi. Mengutus kepada putri-putrinya dan istri-istrinya agar sholat bersama di masjid. Maka hadis ini menjadi pendalilan asal dari sholat tarawih itu dilaksanakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dari hadis ini. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai di Sunan al Kubro dari Daud ibnu Abihin, Anil Walid ibnu Abdurrahman, An Jubair Ibn Nufair, An Abidar. Maka hadis ini hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i di Sahih Al-Musnad di laisa fi sahihain. Maka dari sini menjadi pendalilan yang jelas bolehnya perempuan keluar untuk melaksanakan sholat tarawih bersama laki-laki. Dan bahkan Imam An-Nawawi di saat menyebutkan tentang beberapa hadis perempuan itu boleh sholat di masjid, maka dia membuat bab bab khurujun bab khuruji nisa ilal masjidi idalam yatarattab alaihi fitnah wa annaha la tahruj mutatayyabah Bab diperbolehkannya perempuan keluar dari rumahnya ke masjid namun dengan catatan tidak menyebabkan fitnah. Fitnah dari mana? Dari kecantikannya. Dan tidak menggunakan parfum. Maka ini ucapan Imam An-Nawawi di Syarah Muslim. Maka kemudian setelah itu menyebutkan pendalilan dari hadis-hadis. Maka oleh sebab itu para ulama menjadikan Hukum sholat tarawih hukumnya adalah sama seperti laki-laki boleh. Bisa mendapatkan pahala naam. Namun harus terpenuhi surut-surutnya. Apa itu syarat-syaratnya pertama? Keluarnya perempuan ini ke masjid memang tujuannya untuk beribadah kepada Allah baik perawan ataupun yang sudah menikah dari ibu-ibu. Maka dia itu keluar tanpa membuat fitnah laki-laki. Maknanya bagaimana? Dia keluar ke masjid itu dengan menggunakan hijab syar'i yang mana seperti disebutkan oleh Allah Jalla wa ala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin maka katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada istri-istri kamu dan kepada putri-putri kamu dan seluruh perempuan kaum muslimin agar yudnina alaihin agar menggunakan pakaian-pakaian dari jilbab jalabibihin yang menutupi dari tubuh-tubuh mereka. Sehingga tidaklah yang diinginkan perempuan salat tarawih seperti dulu juga kami pernah kecil dan pernah beranjak dewasa. Sebagian seperti syabab waktu kita masih bujangan dan masih muda. Dijadikan sholat tarawih itu malah wakuncar, waktu kunjung pacar. Kita datang ke rumah bapak, salon dan sebagainya. Pak, saya mau ajak si pulana, anak bapak pergi tarawih. Ya sudah, silahkan. Bahkan seperti itu jadinya. Kemudian si perempuan yang mana saja. Pada zaman kami tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kami lihat Alhamdulillah perempuan banyak menggunakan hijab. Di zaman kami dulu, waktu kami SMA 90-an, 93 dan sebagainya. Maka kami dapati sedikit. Maka sholat tarawih kebanyakan fitnah. Perempuan datang keluar dari rumahnya ke masjid dalam keadaan rok setengah dan sebagainya. Kemudian baru sampai masjid dia menggunakan mukena. Kemudian keluar dengan roknya kembali. Tanpa hijab di kepalanya dan sebagainya. Ini maksudnya dari syarat. Yang pertama dia keluar dengan menggunakan hijab. Tertutup. Dan yang kedua tidak menggunakan utur. Apa utur? Parfum. Maka di dalam hadis-hadis yang banyak diantaranya hadis yang kita pilih di riwayat Muslim dari Abi Hurairah Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayu mamra'atin asobat bukhuran falatas hadma ana al-isya al-akhirah." Maka ini ucapan Nabi kepada para perempuan. Bahwa salat isya al-akhirah maknanya salat isya al atama Awal dari salat isya itu dulu di zaman Nabi bukan seperti sekarang jam 8, jam 7, 40. Bukan. Tetapi dulu jam 10, 9.30 seperti itu. Dinamakan Al-Atamah, Al-Isya, Al-Akhirah. Diakhirkan sholat Isya. Maka dikatakan oleh Nabi, perempuan-perempuan yang asobat buhuron, apa makna asobat buhuron? Buhur adalah dia dari seperti kemenyan yang dibakar namun mengharumkan pakaian dan ruangan dan badan. Maka ini masyhur indal Arab. Maka Arab, para pengantin ataupun Arab untuk mempercantik suaminya, maka dia membakar seperti dupa, seperti kemenyan kalau kita lihat di rumah dukun-dukun. Namun dari dupa itu ada arang dan sekarang sudah teknologi disambungkan kepada listrik sehingga tidak butuh arang. Tinggal buhur. Buhur itu adalah seperti pewangi yang dibakar. Seperti kemenyan, namun kemenyan baunya tidak enak. Dan untuk jin, kalau ini untuk suami. Maka para istri menggunakan istri Arab seperti itu. Sehingga kamar tidur kita wangi. Dan baju kita pun wangi. Dan juga badan dia Dibawa ke badannya itu wangi. Itu perempuan Arab. Maka mereka menggunakan buhur. Maka di sini kata Nabi, ayyumamra'at